satu jalan di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut sebuah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah uh, pengarang rahimahullahu taala menjelaskan tentang bab al-amr wan nahyu perintah dan larangan berikutnya beliau menjelaskan bab al-am wal khas pembahasan tentang al-am sesuatu yang sifatnya umum ya dibikin pula al-khas sesuatu yang sifatnya khusus ya maksudnya dalil yang umum dan dalil yang yang khusus ya, pembahasan tentang lafat-lafat dalam dalil baik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang rahimahullah al-am. Nah, ta'rifuhu definisinya adalah al-amu lughatan asy-syamil. Al-am ya, keumuman itu umum itu secara bahasa adalah asy-syamil yang menyeluruh. Ya. Wastilahan dan secara istilah al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin secara istilah al-am sesuatu yang umum itu adalah ya al-lafzul mustagrik lafat yang menenggelamkan ini mencakup di jami afrodihi segala afrodnya ya, segala bentuk pecahannya atau partikelnya bila hasrin tanpa ada pembatasan mislu contohnya innal abrara lafi na'im nah Masya Allah Ta'ala innal abrara lafi na'im. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar ayat 13. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Ucapan pengarang rahimahullah Ta'ala tentang definisi al-am al-lafzul mustaghriq al-lafzu al-lafzu al-mustaghriq lafat yang menenggelamkan yakni beliau uh, sebutkan kalimat lafat kharaja bihi as-saut keluar darinya adalah as-saut suara nah karena kata beliau li'annahu la yadullu ala syai'in yakunu amman karena suara itu tidak menunjukkan sesuatu yang menunjukkan hal tersebut menjadi umum ya Nah, maka yang dimaksud di sini adalah lafat tentang dalil. Dalil yang disebutkan dalam Al-Quran, uh, eh, lafat yang terdapat dalam dalil baik dari ayat-ayat ayat-ayat suci Al-Quran atau sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya firman Allah Innal abrara lafi na'im. sungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam sungguh berada dalam kenikmatan. Nah, al abrar orang-orang yang baik maksudnya kullul kullul abrar, semua orang yang baik umum ya ya ummu jamil afrodi bila hasrin mencakup seluruh ya eh, afrod orang-orang yang baik pokoknya orang yang baik semua dalam kenikmatan nah yakni kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ya fa kharaja bi qaulina al mustaghriq al mustaghriq li jami' afrodihi ma la yatanawa ma la yatanawalu illa wahidan kal alami ya. والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول نعم وإنما تتناول واحدا غير معين ما شاء الله تعالى keluar dari ucapan kami definisi uh, al-am tadi Al-am kata beliau al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi. Lafat yang menenggelamkan yakni memasukkan semua afrodnya. Ya. Masing-masing fard dari lafat tersebut itu masuk di dalamnya. Seperti tadi. Ya, contohnya al-abror. Al-abror itu jamak. Ya, mencakup semua orang-orang yang baik. Ya. Kata beliau, Keluar darinya mala yatanawalu illa wahidan, sesuatu yang tidak mencakup kecuali hanya satu saja. Kal alam seperti nama nama orang, ya. Wan nakiratu fi siyaqil itsbati. Demikian pula nakirah, ya. Isim yang nakirah yang terletak dalam susunan atau konteks itbat positif penetapan. Nah, yang belum mengerti apa itu nakiroh ya dicatat saja nakiroh. Nah, nanti kalau sudah belajar bahasa Arab insya Allah mengerti apa itu nakiroh, apa itu ma'rifah. Nah, taib. Kekolihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala fatahriru rokobatin fatahriru rokobatin nah surah An-Nisa ayat 92 kalimat fatahriru rokobatin ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah ya tahriru rokobah dan melepaskan uh, eh, rokobah uh, eh, rokobah di sini budak ya fahadza laisa umum ini ini tidak menunjukkan umum walaupun kata rokobah di situ ya rokobah di situ nakirah tapi tidak bermakna umum ya maka kalimat rokobah ini ya bukan lafadz yang umum ya masya Allah taala karena uh, eh, rokobah yang dimaksud di sini tidak mencakup semua orang ya Masya Allah Ta'ala. Kalau seandainya umpamanya saya punya 10 orang budak, ya, 10 orang budak. Kemudian eh, aku eh, saya pernah bersumpah, kemudian saya melanggar sumpah. Di antara di antara cara atau kafaroh dalam sumpah itu adalah melepaskan atau membebaskan seorang budak. Seorang budak. Maka ketika saya punya 10 orang budak, ya, saya lepaskan satu budak, rokobah, ya. Ketika saya melanggar sumpah umpamanya, maka saya melepaskan satu budak saja. Ya. Maka tidak dikatakan saya melepaskan semua budak yang saya miliki. Ya. Bahkan yang saya lepaskan hanya apa? Hanya satu saja, tidak berlaku umum, tidak semuanya, tapi yang dimaksud hanya hanya satu saja. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kenapa Eh, kata atau kata raqabah ini bukan lafaz umum. Kata beliau, li'annaha la jami al afradi ala wajhi shumul karena dia tidak mencakup seluruh afrad ya, seluruh uh, fard partikel dari kata rokobah tersebut. Artinya, artinya tidak semua budak. Tidak semua budak. Kalau ada satu budak dilepaskan, dibebaskan itu sudah, itu sudah cukup ya, masuk dalam kategori ayat ini, surat An-Nisa ayat 92. Ya, tidak mencakup uh, jami'il afrad ala wajhi syumul secara secara menyeluruh. Wa inna ma tatanawalu wahidan ghaira muayyanin. Ya, kata raqabah di situ itu mencakup satu saja, tapi satu ini ghaira muayyan, tidak ditentukan yang mana. Ya, pokoknya kalau ada 10, ya, kalau ada seorang si fulan dia uh, melanggar sumpahnya, dia pernah bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia e, ingin membayar kafarah sumpahnya dengan membebaskan seorang budak, sedangkan dia punya seorang dia punya 10 budak. Maka siapa di antara budak ini dilepaskan, maka itu sudah sudah cukup. Ya, karena ya, tatanawal wahidan ghaira muayyan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wa kharaja biqaulina kata beliau rahimahullah taala wa kharaja biqaulina bila hasrin tanpa ada pembatasan ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri ka asma'il adadi mi'atun wa alfun wa uh, mi'atin wa alfin wa nahwihima kata beliau keluar dari kami bila hasrin tanpa pembatasan ya keluar dari definisi umum ini adalah sesuatu yang mencakup seluruh afrodnya, tapi dengan pembatasan. Jadi umum itu, ya kalau dikatakan itu adalah lafat yang umum, ya dia adalah sesuatu yang mencakup seluruh afrodnya tanpa ada pembatasan. Ya, kalau ada pembatasan maka itu nggak masuk. Contohnya apa? Kasmail adat, ya seperti jumlah, ya, isim-isim adat jumlah seperti mi'ah, mi'atun, seratus, mu'alfun, seribu, atau yang semisal dengan keduanya. Nah, masya Allah taala. Ya. Kalau umpamanya saya katakan begini, uh, ana utu'imu ya dari kata atau ama yutu'imu ana utu'imu milyunan ya satu Eh, saya kasih makan satu juta orang. Nah, saya kasih makan satu juta orang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah satu juta orang ini umum? Ya, kata million di situ umum atau e, bukan? Jawabannya bukan. Ya, kenapa? Karena saya kasih makan terbatas pada satu juta orang saja, satu million saja. Nah, masya Allah taala. Demikian pula kalau saya katakan saya kasih makan 100 ribu orang. Ya. Apakah kata 100 ribu orang ini umum? Enggak. Karena apa? Karena dia terbatas pada 100 ribu orang saja. Masih banyak orang yang lain. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Beda kalau saya katakan, uh, akramtul Qawmah. Saya memuliakan satu kaum saya memuliakan satu kaum. Ya, sedangkan kata al kaum, ya, dalam bahasa Indonesia kaum ya itu paling sedikitnya tiga orang, salah satu tiga orang. Ya. Maka kata al kaum di sini, kata kaum itu umum. Kenapa? Karena mencakup semua orang tanpa ada pembatasan. Ya. Masya Allah Ta'ala. ya Jadi kalau saya katakan saya memuliakan satu kaum atau saya saya katakan saya muliakan uh, sebuah suku di uh, saya muliakan satu suku atau uh, satu suku di Indonesia. Dia sebut nama sukunya. berarti kalau dia, dia, dia ucapkan satu suku, berarti semua suku itu dia muliakan. Semua orang yang bersuku dengan suku tersebut dia dia muliakan. Ini bermakna umum, ya, bermakna umum. al kaum, saya muliakan satu kaum, berarti kaum, seluruh kaum itu dia Dia muliakan. Nah, masya Allah taala tanpa ada tanpa ada pembatasan. Kemudian kata beliau rahimahullah taala siagul umumi, siagul umumi, lafat-lafat atau konteks-konteks umum yang biasa ter, digunakan dalam e, ayat-ayat uh, suci Al-Qur'an atau yang biasa kita dapatkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siagul umumi sab'un. Ya. Sigoh umum itu ada tujuh. Ya. Sigoh umum itu ada tujuh. Yang pertama, Awalan kata beliau, madalla 'alal al-umumi bimadatihi. Nah. Sesuatu yang menunjukkan makna umum pada kata tersebut. Ya, maddah kata tersebut. Mislu contohnya kata kullun. kul, Ya, kullun wa jami'un wa kafatun wa qatibatun wa ammatun Qaqaulihi ta'ala, "Inna kulla syai'in bi biqadarin." Surah Al-Qamar ayat 49. Seperti kata kullun, kullun jami' kafa qatiba ammah itu hampir mirip maknanya. Jadi seluruhnya, semuanya. Nah, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla inna kulla syai'in khalaqanahu liqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Ya, semuanya diciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan kata kullah. Kata kullah. di kata kullah dibaca kullah atau dibaca kulli atau dibaca kullu. Ah, ini pembahasannya di pembahasan nahu. Nah, yang belum belajar ya tafadhol belajar nahu. Nah, yang jelas kata kul di sini itu bermana umum. Ya bermana bermana umum. Ya. Masya Allah Ta'ala. Baik. Berikutnya yang kedua kata beliau. Asma syarti. Isim-isim syarat. Isim-isim syarat. Oh, afwan, masih ada yang lainnya. Setelah kul, Kata jami' ya kata jami' seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Ya, kata jami' di situ dalam surat Yasin ayat 32 itu bermakna umum, bermakna umum. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Kata jami'an di situ ya bermana umum, mencakup seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah rasul rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Nah, dibikin pula kafah. Seperti firman Allah dalam surat Sabah ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Kata kafah di situ umum mencakup seluruh manusia. Nah, Demikian pula qatibah. Ya. Ja'al qaumu qatibatan. Ya. Ini contoh ya. Ya contoh, bukan bukan ayat, bukan pula hadis, tapi contoh saja. Ya. Kaum itu datang secara pasti, artinya mereka benar-benar uh, pasti mereka sudah datang dengan pasti. Kita sampaikan bahwasanya ada satu kaum yang telah datang dan itu kedatangan mereka pasti. Wa al ulama'u qatibatan. Dan para ulama ya bersepakat secara pasti, ini secara uh, nyata ada kesepakatan para ulama secara pasti. Nah, kata qatibah di situ bermakna umum. Nah, demikian pula kata ammah. Ammatun buaitu ila nasi ammah Aku diutus kepada manusia seluruhnya kata Nabi SAW dalam surat dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat uh, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala Nah, ini contoh-contoh uh, eh, singkoh umum yang pertama. Ya. Segala sesuatu yang bermakna umum pada madahnya kata tersebut. Ya. Masya Allah Ta'ala. Yang kedua kata beliau, Fanian asma'u syarti. Isim-isim syarat. Isim-isim syarat pun termasuk dari lafat-lafat umum. Ya. Masya Allah Ta'ala. Sedangkan uh, syarat itu, ada watu syarat itu terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan huruf, ada yang merupakan uh, isim. Ada yang merupakan isim. Nah. Masya Allah Ta'ala. Kalau huruf ya contohnya in. Ya, contohnya in. Nah, yang tersisa ya menurut pendapatnya roji di kalangan para ulama, yang tersisa itu adalah asma isim. Ya, kalau in huruf. Kalau in adalah huruf. Karena ada waktu syal terbagi menjadi dua, ada yang ada yang masuk dalam bagian huruf, ada yang masuk dalam bagian isim. Ya, asma. Ya. Huruf itu contohnya in. Ya, jika Nanti akan datang juga insya Allah taala. Nah, ya, eh, bila tidak sebutkan contohnya. Nah, ala kulihal, in masuk dalam kategori uh, syarat, tapi dia bagian huruf. Adapun selain in, maka masuk dalam kategori syarat bagian asma atau isim. Nah, masya Allah taala. Nah, di sini disebutkan uh, faedah uh, dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qad ikhtalafa Ibnu Malik wa Ibnu Hisham. Ibnu Malik dan Ibnu Hisham itu berbeda pendapat pada kata idma. Idma. Kata beliau Ibnu Malik mengatakan idma ini masuk dalam kategori huruf. Ya. Berarti dia harfu syartin. Harfu syartin. Sedangkan Ibnu Hisham menjadikan dia sebagai al-asma, maka dia masuk dalam kategori uh, ismu syartin. Nah, ala kuliah itu dibahas di pembahasan nah. Nah, masya Allah taala. Sedangkan yang disepakati oleh uh, ahli ahli nahu bahwasanya itu adalah syarat uh, itu adalah huruf dari adawatus syarat adalah kata in. Nah, kata in. Nah, Baik. Qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di antara isim syarat itu adalah man. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 46. Surat Fussilat ayat 46. Allah berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsihi." Barang siapa, man kata man di sini, barang siapa yang mengamalkan amalan soleh maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Nah, kata man di sini umum Ya. Man di sini umum mencakup laki-laki maupun perempuan, mencakup laki-laki maupun perempuan. Nah. dibikin pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Fa ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, kata ainama itu isim syarat, isim syarat. Maka dimanapun kalian eh, berada eh, menghadap Fathamma wajahullah. Maka disitulah wajah Allah. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kata aina ini adalah isim syarat. Isim syarat yang bermakna umum ya, dimanapun kita berada, disitulah wajah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Berikutnya kata beliau, salisan yang ketiga Asma'ul istifham. Isim-isim istifham. Ini kata yang digunakan untuk bertanya. Kaqawlihi ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mulk ayat 30. Nah. Faman ya'tikum bima'im ma'in. Faman ya'tikum bima'im ma'in. Faman. Maka siapakah yang mendatangkan kepada kalian? Man di sini. Ya adalah uh, isim syarat atau afan uh, eh, isim, isim istifham ya yang bermakna umum yang bermakna bermakna umum ya. Fama ya'tikum bima'in ma'in Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 65, "Famada ajabtumul mursalin?" Maka apakah yang akan kalian jawab? Ya apa yang apakah jawaban kalian terhadap para rasul yang diutus kepada kalian? Surah Al-Qasas ayat 65. Nah, dibikin pula firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 26. Fa'aina tadhabun. Kemanakah kalian akan pergi? Intinya semua kata syarat, uh, afwan, kata istifham, ya, kata tanya dalam bahasa Arab itu masuk dalam kategori kata yang umum. Ya, Kata beliau, kullu asma'il istifhami tufidul umum. Semua isim-isim istifham itu bermakna umum. Ya. Atau bisa juga kita katakan jami'u asma'il istifham min siyagil umum. Semua eh, isim-isim uh, istifham itu termasuk dari kategori konteks-konteks yang umum atau kategori yang umum. Nah, masyaAllah Allah Ta'ala. Kemudian kita beliau, wala yadkhulu fi hadha hurufil istifhami. Ya. Al hamzatu wa hal. Lianna hamzatul lianna hamzatul istifhami wa hal al istifhamiyah la tufidanil umum. Nah, semua isim-isim istifham itu masuk dalam kategori uh, umum. Ya, tapi kita beliau tidak masuk dalam perkara ini adalah huruf-huruf istifham. Huruf-huruf istifham seperti hamzah. Ya, seperti hamzah. Ya, hamzah di atas alif atau kata hal. Kata hal. Nah, tidak masuk dalamnya. Kata beliau lian hamzah ya hamzah al-istifham karena hamzah istifham itu hamzah yang digunakan untuk bertanya atau kata hal hal yang digunakan untuk bertanya itu la tufidanil umum, tidak bermakna umum. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Faidah qulta mathalan kata beliau. Maka jika engkau berkata, misalnya, Ayya talibin akramtu. Nah, Ayya talibin akramtu. Talib manapun akan uh, akan aku muliakan. Ya. Maka ini bermakna umum. Ya bermakna umum. Kata beliau hadhihi lil umum. Ini bermakna umum li'annana ma khassasna taliban muayyanan. Karena kita tidak mengkhususkan talib atau pelajar tertentu. Ayat talibin akramtu. Pertanyaannya, ayat talibin akramtu. Eh, pelajar manakah yang akan aku muliakan atau yang aku muliakan? Ya, berarti semua semua tolib, pertanyaannya semua tolib. Tolib itu artinya pelajar, ya, pelajar. Pelajar manakah yang aku muliakan? Berarti yang ditanya adalah semua semua tolib. Ya, tidak tidak khusus pada satu orang saja, tapi e, mencakup semuanya. Nah, masya Allah taala. Kalau kita bertanya, contohnya mata takumu, mata takumu, kapan engkau berdiri? Ya, ini istifhamiyah, pertanyaan bermakna umum, ya. Lianna maknaha kata beliau fi ayyi waqtin takum. Karena maknanya di di di waktu apapun ya engkau berdiri. Fa ayi ayyi waqtin eh, subhan wa masaan. Subhan masaan lailan wa naharan. ada wajhul umum fi istifha fi ismin istifham. Ya, kapan engkau akan berdiri? Ya pertanyaannya kapan di sini? Ya bermakna umum, kapan-kapan saja. Ya, bisa malam, bisa siang, bisa subuh, bisa petang, sore, dan seterusnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Berikutnya kata beliau, rahimahullah Ta'ala. Rabi'an, Rabi'an al-asma'ul mausulah. Al-asma'u al-mausulah. Isim-isim mausul. Ya, kata sambung. Kata sambung. Nah, yang belum mengerti apa itu isim mausul ya belajar bahasa Arab. Ya, qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Nah, dan walladzi jaa'a bis dan orang yang datang dengan kejujuran dan membenarkannya. Ya, Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang yang bertakwa. Nah, perhatikan ya, kata alladzi, kata alladzi. Alladzi di sini umum ya, umum. Yang mencakup semua orang yang yang yang datang dengan kejujuran dan membenarkan uh, yang datang dengan kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut atau kejujuran tersebut. Nah, dibikin pula surah Al-Ankabut ayat 69 walladzina jahadu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, perhatikan surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh fina pada kami, maksudnya bersungguh-sungguh di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Ya, maka sungguh pasti kami akan ya, memberi hidayah mereka menuju kepada jalan-jalan kami. Ini jalan yang baik. Ya, siapapun itu kalau dia mau jadi baik ya, dia mau jadi orang yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia hidayah. Dengan syarat apa? Dia jahadu, dia bersungguh-sungguh. Ya. Dia nggak tahu apa itu sholat, dia belajar tentang sholat, Dia nggak tahu tentang agama Allah, sedikit demi sedikit dia belajar. Dia dia berteman dengan orang-orang yang mengerti agama, kemudian dia belajar bertanya sedikit. Ya demi sedikit. Karena memang orang yang nggak tahu, ya itu ditugaskan atau diperintahkan untuk bertanya. Ya, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, orang yang tahu, mengerti tentang agama Allah, ya. Kalau kalian tidak tahu. Ya. Nah, ketika seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mengamalkan agama Allah, mungkin walaupun dulu mungkin, ya. Sejarahnya, sejarah hidupnya dahulu kelam, ya. Mungkin dia meninggalkan sholat, mungkin dia adalah orang yang bejat, mungkin dia adalah orang yang nakal dan segala macamnya. Lembaran kehidupannya dulu gelap, ya, alias kotor. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, ya, karena tidak ada ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan keselamatan, ya, tidak ada jalan kebahagiaan kecuali kalau kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman walladzina jahadu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Alladzina di sini umum, siapapun dia orangnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia bersungguh-sungguh jahadu, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dia ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan dia petunjuk hidayah menuju jalan kami. Ya, gak menutup kemungkinan mungkin dulu dia rampok, tapi karena dia bersungguh-sungguh ingin bertaubat, dia bersungguh-sungguh ingin mengamalkan agama Allah, Allah berikan dia taufik, berikan dia hidayah menjadi orang soleh, bisa jadi. Nah, karena kita nggak tahu nasib orang, ya makanya diantara uh, eh, akidah atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ya kita tidak boleh memastikan seseorang masuk surga atau atau masuk neraka kecuali kalau ada nas, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Selama orang itu masih hidup, nggak boleh kita pastikan ini fulan ahli neraka, nggak boleh. Ya, atau kita katakan ini fulan ahli surga, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana akhir dari kehidupannya. Ya. Maka jika ada seorang hamba, dia ingin e, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengamalkan agama Allah. Maka insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh pasti kami akan berikan dia petunjuk menuju, menuju jalan kami. Ini yani menuju keridhaan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Walladzina kata alladzina di situ ya adalah isim mausul, kata sambung, kata sambung yang bermakna umum, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik, ayat berikutnya kata beliau dalam, dalam surat An-Nazi'at ayat 26. Allah berfirman, "Inna fi dha, inna fi dzalika inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sungguhnya dalam hal itu terdapat ibrah, ya. Terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Semua peringatan dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Peringatan-peringatan itu adalah pelajaran. Pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Orang beriman itu ya asalnya dia adalah orang yang takut kepada Allah. Ya, karena orang yang beriman, dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhirat, kan begitu. Dia tahu ini habis habis hidup di sini di dunia ini ada kehidupan yang lain yaitu di alam akhirat. Ya. Habis hidup di dunia dia akan mati, mati nanti dia akan bertanggung jawabkan seluruh amalannya. Makanya dia takut. Ya, dia takut. Kalau ketemu dengan Allah dia bawa apa nanti? Ya. Maka ketika dia baca ayat-ayat suci Al-Qur'an, terdapat peringatan-peringatan, ya terdapat eh, ancaman-ancaman, uh, dia takut kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran bagi mereka-mereka yang mau takut kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ya. Yeah. Subhanallah. ya, oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang baca Al-Qur'an ya, kemudian dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia membaca ayat-ayat yang berisi ancaman yang berisi peringatan kemudian dia tidak mengindahkan peringatan tersebut ya berarti dia adalah orang yang tidak takut kepada Allah naudzubillah seharusnya sebagai orang yang beriman dia takut ya. ya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala nah dari kata inna fi dzalika la liman yakhsha di sini ya adalah ayat yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tapi beliau jelaskan dalam syarahnya fahadha mushtarakun ini mushtarak Eh, terkongsi terkongsi e, eh, maksudnya musyarak itu e, apa namanya bersyarikat di dalamnya lianna man kata karena kata man itu tasluhu lil wahidi wal jamaah kata man itu bisa mencakup satu orang bisa juga mencakup jamaah banyak orang nah demikian pula mencakup muzakkar laki-laki maupun perempuan ya masyaAllah Allah taala dan dia termasuk dalam kategori sigo umum. Jadi maknanya ayya insanin yakhsha falahu ibratun fi dhalika. Nah, jadi firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 26 ini, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maksudnya, manusia manapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pelajaran dari ayat tersebut ya dia akan mendapatkan pelajaran dari ayat tersebut nah nah ya, jadi kata man di situ liman man ini adalah isim mausul isim mausul yang bermakna umum mencakup semuanya mencakup semuanya walaupun mustarok bisa juga man itu digunakan untuk satu orang tapi man di sini mencakup banyak orang ya e, mencakup e, jamaah atau e, bermakna umum mencakup laki-laki maupun perempuan mencakup laki-laki maupun perempuan Ya. Jadi kalau manusia manapun kalau dia adalah orang yang takut kepada Allah maka dia akan mendapatkan ibrah, pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca. Nah, Masya Allah Ta'ala. Demikian pula kata beliau, dalam surah Ali Imran ayat 109. Surah Ali Imran ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di di bumi semua milik Allah. Semuanya milik Allah. Ya. Masya Allah taala. Maka semua asma al mausula termasuk ma di sini ya. Walillahi ma apa yang ada fis samawat di langit, wama dan apa yang ada di bumi. Jadi kata ma di sini umum, mencakup segala sesuatu semuanya. Itu milik Allah. Termasuk kita. Ya, termasuk kita. Termasuk apa yang sekarang ini yang kita rasakan yang Allah titipkan kepada kita. Ilmu, pangkat, jabatan, ya, harta, ya. Dan semua itu adalah milik Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita perhatikan ini surah Al Imran ayat 109 ya, maka eh, kita akan mengetahui bahwasanya kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena semua itu milik Allah. Makanya dalam Islam itu, dalam Islam kita dilarang untuk sombong, ya. Jangan mentang-mentang kau sudah jadi orang kaya kau sombong sama orang, jangan. Ya, mentang-mentang kau sudah di e, menjadi orang yang berilmu atau dipanggil ustadz, dipanggil profesor atau semisal dengannya, kau sombong, jangan. Ya, dilarang dalam Islam. Kenapa? Hakikatnya semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan cabut nikmat itu dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, fama bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun yang ada pada kalian ya berupa nikmat melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, pekerjaan yang baik, ya, eh, posisi, kemudian eh, kehormatan, ya, ilmu, harta, ya. Harta di sini masuk dalamnya ya mobil, rumah, ya, semua aset yang dimiliki. Itu sebenarnya milik Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala. Semuanya apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Maka kita dilarang untuk menyombongkan diri. Karena pada hakikatnya itu bukan milik kita. Ya. Oleh karena itu, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib bersyukur kepada Allah. Ya. Dan sebaliknya, kalau seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah dan dia tidak bersyukur, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat itu, kalian tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Nah, Masya Allah. Ya. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Nah, la yadkhul jannat la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga ya barang siapa yang dalam hatinya ya, mengandung sekecil semut hitam dari kesombongan. Nah, sekecil apapun sombong itu kalau ada dalam hatinya maka dia tidak akan masuk surga. Karena seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna hadana yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanan wa hasanan." Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami suka senang kalau uh, sendalnya bagus, kalau pakaiannya bagus. Ya. Jadi sebagian mereka salah sangka, mereka menyangka kalau pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, pakai pakaian yang bagus, ya. Mereka menyangka itu adalah kesombongan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang hakikat kesombongan. Apa itu kesombongan? Kata beliau, menjawab pertanyaan sahabat tersebut, Allah jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu jamil, maha indah dan Allah Subhanahu wa taala maha mencintai, maha menyukai keindahan. Al-kibru, kesombongan yang hakiki adalah batrul haqqi wa gamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Nah, batrul haq menolak kebenaran. Kebenaran dari mana? Kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak boleh kita tolak. Kalau ada orang nasihati kita, ya kemudian dia bawakan ayat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita tolak. Harus kita terima. Nah, dengan syarat kalau pemahamannya sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga orang datang bawa ayat Al-Quran, bawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pemahamannya keliru. Ya, maka ketika ada orang yang menasihati kita dengan Al-Quran, ayat-ayat dalam ayat suci Al-Quran, dalam dalam Al-Quran, ayat-ayat suci dalam Al-Quran, demikian pula uh, hadis dari sunnah Nabi SAW, yang pemahamannya sesuai dengan pemahaman salaf, sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka wajib kita terima, nggak boleh kita tolak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, gomtun nas, ya, Hakikat sombong yang kedua adalah gomtun nas, meremehkan manusia. Ya, merendahkan manusia. Mentang-mentang dia banyak duit, dia sombong. Mentang-mentang pangkat jabatannya tinggi, dia sombong. Mentang-mentang dia punya mobil, dia sombong. Mentang-mentang dia punya motor, dia sombong. Mentang-mentang dia punya rumah pribadi, dia sombong. Ya, mentang-mentang dia banyak duit, dia sombong. Mentang-mentang dia punya pekerjaan yang bagus, dia sombong. Ini nggak boleh. Ya. Menyombongkan diri ini diantara sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dalik. Orang yang punya kesombongan seperti ini dalam hatinya, dia meremehkan manusia atau dia menolak kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berarti dia ya termasuk ke dalam kategori orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari kesombongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 109, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi." Sungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kata ma ya itu isim mausul. Isim mausul kata sambung yang bermakna umum, yang bermakna umum. Nah, bisa dicek ayatnya surah Al Imran ayat 109. Nah, Allah taala alam karena sudah masuk uh, waktu adzan isya. Nah, insya Allah taala kita akan lanjutkan uh, pembahasan ini di pertemuan yang berikutnya di pertemuan berikutnya tetap di waktu dan jam, jam, jam yang sama itu jam atau pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini kita majukan sedikit karena ada eh, satu perkara yang harus apa namanya didahulukan. Nah, Allah taala alam. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini.